Alhamdulillah kita masih diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertetap muka saling tawasi bil haq wa tawasi bil sabar. karena ini adalah bagian daripada sebab untuk kita bisa menyempurnakan sifat insaniah kita maka ikhwati azan wa di zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan ini di zaman yang penuh dengan fitnah maka kita sangatlah butuh kepada hal-hal yang bisa menyebabkan kita selamat darinya. Dinyatakan oleh sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu sebagaimana yang diriwayatkan atau disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah beliau mengatakan innal halakah kulal halakah an ta'mala sayiat fi zamanil bala sesungguhnya kehancuran yang nyata adalah Anda berbuat keburukan-keburukan di zaman yang penuh dengan ujian penuh dengan petaka. Maka ini adalah kunci bagi kita untuk menapak jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ketika kita semakin hari semakin jauh dari generasi mereka, semakin hari kita semakin mendapatkan terpaan ujian sebagaimana pepatah kita ketika pohon itu semakin tinggi maka dia akan semakin kencang terpaan angin yang menimpanya demikian juga kita semakin jauh melangkah dari zaman nubuah maka ujian-ujian dan cobaan akan terus semakin kuat menghadang dan menghempas kita untuk kemudian menjatuhkan kita dan billah ke dalam kubang kerusakan dan kebinasaan nasallahu alaihi maka benarlah apa yang dikatakan oleh sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwasanya innal halakah kulal halakah bahwa kehancuran yang senyata-nyatanya sejadi-jadinya adalah malam syi'at fi zamanil bala. Anda berbuat keburukan-keburukan al-ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan di zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan ini. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, istighfarul insan aham min jami'il adiyah di dalam fatwanya Syekhul Islam rahimahullah taala mengatakan bahwasanya istighfarul insan permohonan ampun dari setiap kita individu insan itu lebih penting daripada semua bentuk doa. Doa apapun yang kita mintakan ketika kita tidak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah perkara yang menghalangi kita untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma kunna mu'azzibina wa hum yastaghfirun." Dan kami tidak akan mungkin mengazab dalam keadaan mereka istighfar. Nah, sehingga ini adalah kunci di antara kunci-kunci dari jalan untuk kita lepas dari al-bala, petaka, bencana. Oleh karenanya kata Imam kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam fatwa juga wa'lam anna kullaman ahabba syai'an li ghairillah fala budda ayadurrahu mahbub fala budda ayadurrahu mahbub ketahuilah bahwa setiap orang yang mencintai sesuatu karena selain Allah maka pasti akan membawakan petaka bagi yang dicintainya dan hal itu menjadi sebab dia mendapatkan azab darinya maka ikhwati azan wazakumullah ini pula yang menyebabkan kita harus pandai-pandai melihat sisi buruk kita. Harus pandai-pandai kita mengoreksi diri kita. Oleh karena Imam Yukaim Al-Juziyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan dalam kitabnya Tariqul Hijratain فإن الله إذا أراد بعبد خيرا سلب رؤية أعماله الحسنة من قلبه والإخبار بها من لسانه وشغله برؤية ذنبه kata Imam Yukaim al-Jawziyah rahimahullah ta'ala فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika menghendaki suatu kebaikan bagi hambanya salaba ru'yata amalihil hasanah maka Allah Ta'ala akan hapuskan pandangan dia kepada amalan-amalan baiknya min qalbi dari hatinya dia tidak disibukkan dengan melihat kebaikan-kebaikannya wal ikhbar biha min lisani dia tidak akan disibukkan dengan untuk menyampaikan memberitakan amalan-amalan kebaikannya dengan lisannya tetapi wasyaghalahu bi ru'yati dhanbihi Allah akan menyibukkan dia dengan melihat kepada dosanya. Ini tanda seseorang mendapatkan kebaikan atau diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan padanya. Terkhusus lagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini, penuh dengan ujian dan cobaan. Maka perbanyaklah kita istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa taala dan perbanyaklah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala karena ini yang akan menjadikan salah satu sebab kita diselamatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku lu qauli hada astaghfirullah li walakum walisairil muslimin. والحمد لله رب العالمين تفضل بارك الله فيكم